Mensyukuri nikmat iman dan Islam ini dan terus memeliharanya serta istiqamah di atasnya. Karena inilah nikmat yang sangat mahal. Adapun pada hari ini saya akan menerangkan bab daripada bab-bab riyadhus salihin yang berjudul Bab istikharati wal musyawarah bab tentang istikharah dan musyawarah. Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin di sini membawakan ayat Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم yang artinya dan bermusyawarah ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara dalam seluruh perkara dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa amruhum syura bainahum dan urusan mereka itu dimusyawarahkan antar mereka sebagai pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ansar yang mereka itu apabila mendapatkan suatu, tidaklah suatu perkara kecuali mereka bermusyawarah di antara mereka. Kata Imam Nawawi ayyatasyawaruna bainahum fi. Maksudnya mereka bermusyawarah bertukar pikiran di dalam masalah tersebut. Saya akan sebutkan perkataan para ulama tentang pentingnya musyawarah. Pertama, tentang makna wasyawirhum fil amr, yaitu ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala perkara. Qala Ibnu Jauzi, kata Ibnu Jauzi, ai istakhrij ara'ahum wa'lam ma indahum. Maksudnya, kata beliau, keluarkanlah pendapat-pendapat mereka dan ketahuilah, ketahuilah pandangan mereka. Perkataan Ibn Jauzi ini dinukil oleh Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syariah jilid 1 halaman 343. Di sini Ibn Jauzi menerangkan tentang makna musyawarah. Kata beliau, musyawarah itu adalah mengeluarkan pendapat yang diajak untuk bermusyawarah serta mengetahui pandangan masing-masing. Kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian-kejadian yang banyak beliau pun bermusyawarah kepada para sahabatnya. Ketika perang Badar, Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menjegal iring-iringan unta kaum Quraisy yang membawa harta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Sehingga dikatakan oleh salah seorang sahabat wahai Rasulullah, walaupun lautan yang engkau seberangi niscaya kami akan mengikuti engkau Demikian pula dalam masalah peperangan, Rasulullah SAW pun memberikan, mengajak musyawarah kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan akan pentingnya musyawarah. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang musyawarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwasannya yang diajak untuk musyawarah di dalamnya adalah masalah-masalah atau hal-hal yang tidak ada wahyu di dalamnya. Adapun masalah-masalah ahkam, masalah-masalah yang ada wahyu di dalamnya maka tidak ada musyawarah lagi di dalamnya. Ada lagi para ulama yang mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah itu untuk agar mereka itu senang dan mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya bermusyawarah. Kata Ibnu Katsir dan ini yang dirojihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Kata beliau, "Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syawara ashabahu fil amri idza hadatha taqliban liqulubihim." Oleh karena itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya dalam berbagai perkara. Apabila perkara itu terjadi agar uh, menyenangkan hati para sahabatnya. Yang jelas bahwasannya musyawarah itu sangatlah penting. Makanya dikatakan oleh Imam Ali, Ali bin Abi Thalib, al istisyaratu ainul hidayah. وقد خاطر من استغنى برأيه والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم أو يؤمنك من الندم bermusyawarah itu adalah hidayah. Dan orang yang merasa cukup dengan pandangannya sendiri, dia telah jatuh ke dalam bahaya. Dan mengatur sebelum beramal, merencanakan sebelum beramal itu akan menyelamatkan kamu dari penyesalan. Ini Imam Ali bin Abi, Talib, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasannya musyawarah itu adalah hidayah. Kata Imam Al Hasan Al Basri, "Ma tashawara qaumun qat illa hudu li arsyadi Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjuki ke dalam perkara yang paling lurus. Perkataan Imam Hasan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' al-Ahkam al-Quran jilid 16 halaman 36. Di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau meyakinkan dengan tegas bahwasannya tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali Allah akan berikan petunjuk kepada mereka perkara yang paling benar. Kata Ibnu Atiyah seorang mufassir, "Wasyura min qawaid syariah wa azaim al-ahkam." Man la yastashiru ahla al-ilmi fa'azluhu Bermusyawarah itu termasuk kaidah-kaidah syariah dan hukum-hukum yang terpilih yang utama barang siapa yang tidak mau mengajak musyawarah ahlul ilm maka wajib untuk dicopot kedudukannya kata Imam Qurtubi hada ma la khilafa ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama jadi sini Ibn Atiyah menegaskan bahwasannya musyawarah itu adalah merupakan kaidah syariah. Karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau pun bermusyawarah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berkumpul untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW yang akan menjadi Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul dan bermusyawarah. Kemudian mereka pun semua bersepakat untuk menunjuk Abu Bakar. Demikian pula Abu Bakar ketika beliau telah menjadi khalifah. Beliau pun bermusyawarah kepada para sahabatnya untuk mencari yang hak. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula para khalifah setelahnya, mereka semuanya bermusyawarah untuk untuk menginginkan yang hak. Akan tetapi ya ikhwan, bahwasannya kita harus memperhatikan beberapa hal terutama pada orang yang diajak bermusyawarah. Kata Imam Qurtubi, قال العلماء صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما بالدين قال إمام قرطبي جام الجامع لأحكام القرآن جلد 4 على من درس Kata ulama' sifat orang yang diajak bermusyawarah jikalau dalam masalah-masalah hukum maka harus dia seorang yang alim tentang agama. Kemudian kata beliau, فَإِذَا اسْتُشِيرَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه قاله الخطابي Kemudian Imam Al-Qurtubi menukil perkataan Imam Khattabi. Beliau mengatakan apabila orang yang diajak bermusyawarah itu sifatnya seperti itu yaitu seorang yang alim dalam masalah agama kemudian dia berijtihad untuk mendapatkan kebaikan dan mengeluarkan seluruh usahanya kemudian Allah menakdirkan salah maka tidak ada dosa baginya Makanya kata Umar bin Khattab, "Syawir fi amrika man yakhafu Allah azza wa jalla." Kata Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah, jilid 1 halaman 346. Kata Ibnu Khattab, "Bermusyawarahlah dalam urusan-urusanmu." Ajaklah bermusyawarah dalam urusan-urusanmu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki adalah para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah secara hakiki itu dari para hambanya adalah para ulama. Juga dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' Ahkam Al-Qur'an liyakun liyakun ahlu istisharatika ahlu taqwa wal amanah wa man yakhafu Allah azza wa jalla hendaklah orang yang diajak untuk bermusyawarah itu adalah orang yang bertakwa dan orang yang mempunyai amanah, yang memegang amanah dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Sufyan ats menyebutkan tiga hal. Yang pertama orang yang bertakwa. Kemudian dia dia amanah. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau orang jikalau kita mengambil musyawarah kepada orang tersebut insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Ini dalam masalah-masalah hukum. Adapun masalah-masalah dunia, kata Imam Qurtubi wa in kana fi umuri dunya an yakuna aqilan mujarriban wadan fil mustashir. Kalau misalnya perkara itu masalah, masalah dunia, maka hendaklah yang diajak bermusyawarah itu seorang yang berakal, yang mempunyai banyak pengalaman dan orang yang suka kepada orang yang minta bermusyawarah. Kata pertama berakal. Harus seorang itu berakal dan mempunyai pengalaman. Karena jikalau seseorang itu berakal tapi tidak mempunyai pengalaman, bisa jadi dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Tapi jikalau dia mempunyai pengalaman, maka dia akan berikan kepada orang yang mengajak musyawarah kepadanya tentang pengalamannya. Tapi dia pun harus suka. Orang yang diajak, diajak musyawarah itu harus suka kepada orang yang mengajak musyawarah. Karena jikalau tidak atau dia benci misalnya kepada orang yang mengajak musyawarah, justru mungkin akan mengakibatkan akan dibodohi atau ditipu. Na'udzubillah. Kata Al Imam Ali bin Abi Talib, Ra'yu syekh khairun min mashhadil gulam. Pendapat syekh itu lebih baik daripada pendapatnya pemuda. Karena seorang tua itu lebih banyak makan garam daripada seorang anak muda. Ini masalah masa dunia. Kemudian ketika mengajak bermusyawarah harus melihat keadaan. Artinya orang yang diajak musyawarah itu tidak boleh dalam keadaan dia lapar atau dalam keadaan dia marah atau dalam keadaan-keadaan yang pikirannya itu tidak labil, tidak stabil, artinya labil. Tapi ajaklah orang yang diajak orang yang kita ingin ajak dia bermusyawarah itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan pikirannya tenang, dan tidak disipuki dengan pikiran-pikiran yang mengganggu dia. Agar hasil musyawarahnya pun menjadi baik dan memuaskan. Kemudian, ya akhi, bahwasannya tujuan dari bermusyawarah adalah untuk mencari kebenaran. Kata Imam Al-Qurtubi, "Wasyura mabniyatun 'ala ikhtilafil ara' wal mustashiru yanzuru fi dhalikal khilafi." وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه dan musyawarah itu dibangun di atas perbedaan pendapat dan orang yang bermusyawarah yang mengajak bermusyawarah melihat pendapat-pendapat tersebut dan memilih mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dia mampu. Jadi tujuan dari musyawarah adalah untuk mencari yang hak yang yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah musyawarah dalam Islam. Bukan musyawarah seperti dalam demokrasi yang hanya mengandalkan pendapat banyak walaupun pendapat banyak itu bertentangan jelas dengan Al-Quran dan Sunnah jelas batil demokrasi yang didengung-dengungkan oleh manusia yang mengatakan bahwa demokrasi adalah jalan yang paling utama mereka mengatakan bahwa apabila pendapat kebanyakan rakyat maka itulah yang harus dipegang sedangkan Islam menganggap dalam musyawarah pendapat siapa yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah itulah yang harus dipegang. Jadi ini adalah tentang musyawarah. Banyak sekali faidah sebetulnya yang banyak yang kita dapati dari musyawarah. Tapi saya cukupkan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dan disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah jilid 1 halaman 394 sampai 395. Kata Ibnu Jauzi, "Wa min fawaidil istisyarah anna al-musyawir idza lam yanjah amruhu 'alima أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلم نفسه dan termasuk daripada faidah bermusyawarah bahwa orang yang mengajak bermusyawarah Apabila perkara yang dimusyawarahkan itu tidak dia dapatkan, dia pasti akan mengetahui bahwasannya hal itu semata-mata karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia rela. Wa minha kata Ibnu Jauzi, "Annahu qad yazimu ala amrin yatabayyana lahu as-shawab fi qawli ghairihi." فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح bahwasannya seseorang itu terkadang sudah bertekad untuk melakukan sebuah perkara. Kemudian ketika bermusyawarah menjadi jelas bagi dia ternyata kebenaran itu pada orang yang diajak bermusyawarah. Sehingga dia pun mengetahui akan kelemahan dirinya untuk meliputi tentang ilmu-ilmu yang akan memberikan kemaslahatan. Lihat faidah daripada musyawarah. Terkadang kita menganggap apa yang kita lakukan itulah yang benar. Tapi setelah bermusyawarah dengan orang yang lebih alim dalam masalah ilmu agama, ternyata kita akan bisa melihat akan lemahnya diri kita ini adalah faedah daripada musyawarah.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 وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته Dari Jabir, dari Jabir mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang istikhar, di seluruh perkara. Beliau mengajarkan kami istikharah tersebut seperti mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, Idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang menginginkan suatu perkara, hendaklah dia sholat dua rakaat, bukan faridah, bukan sholat fardu. Kemudian hendaklah dia mengatakan, Ya Allah, Aku mohon kepada engkau Aku mohon pilih kepada engkau dengan ilmumu Dan aku memohon akan kekuasaanmu Dan aku memohon akan keutamaanmu yang agung Nanti insya Allah akan diterangkan Makna daripada hadis ini yang akan saya ambil dari kitab Fathul Bari. Fa'innaka taqdiru wa la Karena sesungguhnya engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu dan aku sedangkan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul dan engkau mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, Kehidupan kehidupanku dan akibat dari perkaraku ini. Dalam riwayat lain atau akibat yang cepat bagi perkara bagi perkaraku atau akibat yang lambat maka takdirkanlah dia bagiku dan mudahkanlah dia bagiku kemudian berikanlah berkah dia bagiku jikalau engkau mengetahui ya Allah bahwasannya perkara ini jelek bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, akibat dari urusanku atau perkaraku. Dalam riwayat lain ajili amri wa ajli. Yaitu perkaraku yang dicepatkan atau yang diakhirkan. Fasrifu anni, maka jauhkanlah perkara itu dariku. Wasrifni anhu dan jauhkanlah, palingkanlah aku dari perkara itu dan takdirkanlah kepadaku yang baik di mana saja kemudian jadikanlah aku ridha kepadanya kita akan melihat syarah daripada hadis ini dalam kitab Fathul Bari kitab Fathul Bari jilid 11 halaman 183 sampai 187 cetakan Darul Ma'rifah pertama tentang makna istikhar kata beliau kata Ibnu kata Ibn Hajar واستخار الله طلب منه الخير الخير Istikhar Allah maksudnya adalah maksudnya adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata beliau, talabu khairil amraini liman ihtaja ila ahadihima. Yaitu minta pilihkan antara dua perkara yang kita butuh kepada salah satunya. Ini makna istikharah yang dikatakan oleh al hafiz Ibn Hajar. Kemudian yang kedua tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umuri kulliha di seluruh perkara. Ibnu Hajar membawakan perkataan Ibnu Abi Jamrah. Kata beliau huwa amun urida bihil khusus. Fa innal wajib wal mustahab la yustakhar fi fi'lihima wal haram wal makruh la yustakhar fi tarkihima. فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه Kata Ibnu Jamrah, Ibnu Abi Jamrah, Hadis ini umum yang diinginkan darinya kekhususan. Karena sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah itu tidak perlu dimintai istikharah. Tidak perlu kita beristikharah di dalamnya untuk berbuat sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah. Demikian pula sesuatu yang haram dan yang makruh kata beliau itu pun tidak perlu kita beristikharah kepada Allah untuk meninggalkannya. Maka kata beliau bahwasannya istikharah itu hanya dalam hal-hal yang yang mubah atau sesuatu yang mustahab yang dicintai atau yang sunnahkan tapi dia bingung mana yang harus dipilih misalnya ada dua hal yang dia inginkan Kata Ibnu Hajar, "Qultu وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه, زمنه موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم kata beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar saya katakan masuk dalam perkara-perkara yang boleh kita beristikharah di dalamnya yang tidak yang selain yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah tadi dalam perkara-perkara yang mubah dalam perkara perkara yang wajib atau mustahab apabila bertentangan apabila ada dua hal yang mustahab kemudian kita ingin melakukan salah satunya atau zamannya muasa zamannya itu luas. Demikian pula hadis tersebut mencakup hal-hal yang agung maupun hal-hal yang hina. Ya, kata beliau berapa banyak sesuatu yang hina itu menjadi agung. Kalau kita tapi kalau kita melihat hadis tersebut jelas menunjukkan fil umuri kulliha di setiap umur, di setiap perkara. Akan tetapi perkara-perkara itu adalah perkara yang dibolehkan di dalamnya beristikharah, bukan perkara-perkara yang jelas dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa akidah atau sesuatu yang haram. Tidak boleh kita beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala untuk apakah kita ini berakidah ahlu sunnah atau akidah asyariyah. Tidak boleh. Karena berakidah ahlu sunnah harus dan wajib. Demikian pula tidak boleh kita minta istikharah pada Allah untuk meninggalkan yang haram. Karena yang haram itu harus untuk ditinggalkan. Tapi kita boleh untuk mengerjakan sesuatu yang wajib selama yang wajib itu waktunya luas atau sesuatu yang sunnah selama yang sunnah itu boleh atau misalnya ada dua perkara yang sunnah yang ingin kita laksanakan salah satunya maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kemudian yang ketiga pembahasan yang ketiga adalah sabda Rasul sab, sabda Eh, perkataan Jabir kasurati minal Quran itu bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah itu bagaikan mengajarkan surat dari Al-Quran apa maksudnya kata Ibnu Abi Jamrah التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته فمنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة, والمحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به وتحقق لبركته والاحترام له ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي كتبنا بجمرة Adapun penyerupaannya dengan surat Al-Quran itu adalah maksudnya untuk menjaga huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya serta tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi dan selalu kita membacanya. Atau penyerupaan tadi maksudnya adalah supaya kita menghormatinya dan betul-betul memperhatikannya karena berkah yang ada di dalamnya. Atau permisalan dimisalkan dengan surat Al-Quran itu karena dua-duanya berdasarkan pada wahyu. Jadi ini adalah wajib apa segi daripada dimisalkan yang Rasul oleh Jabir bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah bagikan mengajarkan surat Al-Qur'an. Kata Imam At-Tibi, "Fihi isyaratun il i'tina'i tamil baligh bihadha du'a." Dalam hadis ini menunjukkan perhatian kita yang sempurna, yang sungguh-sungguh dengan doa ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kata-kata faljar ka rakaatain hendaklah dia salat dua rakaat tapi dalam hadis Abu Ayyub Salli ma kataballahu lak. Salatlah apa yang Allah tuliskan bagi kamu. Artinya tidak dibatasi dengan dua rakaat. Kata Ibnu Hajar, ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على ركعتين ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى فلو صلى أكثر من ركعتين أجزاء والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين ولا يجزئ لو صلى أربعا مثلا بتسليمة وكلام النووي يشعر يشعر bil ajza bil kata Imam Ibnu Hajar mungkin dijamak dua hadis tersebut bahwasannya hadis tersebut tidak membatasi satu rakaat karena hadis itu mengatakan dua rakaat sehingga disebutkannya Hadis itu maksudnya adalah sebagai peringatan dari yang rendah kepada yang atas, yang lebih, yang lebih tinggi. Kalau misalnya kata beliau kata Ibnu Hajar, dia sholat lebih dari rokat lebih dari dua rokat maka boleh. Dan kata beliau, wabahir yang jelas bahwasanya dia harus mengucapkan salam di setiap dua rakaat agar ada yang disebut dengan dua rakaat yang sebagian dalam hadis tersebut faljarka rakaatain. Dan tidak cukup kata beliau kalau dia sholat empat rakaat dengan satu salam. Karena hadis itu jelas mengatakan faljarka rakaatain. Hendaklah dia sholat dua rakaat. dikata beliau bahwasannya faljarka rakaatain ini hendaklah dia sholat dua rakaat ini bukan membatasi harus dua rakaat akan tetapi hendaklah kalau misalnya dia ingin sholat dua rakaat lebih hendaklah tiap dua rakaat untuk salam kemudian setelah pembahasan selanjutnya kata-kata min ghairil fariyadah tanpa fardu maksudnya kata beliau wa yukhadhu min qawlihi min ghairil fardh fariyadah anna al-amra bi salati al istikharah laysa al-wujub bahwasannya sholat dua rakaat istikharah itu bukan sesuatu yang wajib. Karena dalam hadis yang lain ketika ada seorang Arab Badui mengatakan uh, mengatakan kepa, kepada Rasulullah SAW tentang sholat apa yang diwajibkan kepada dia kata Rasulullah SAW sholat lima waktu kemudian Arab Badui itu mengatakan bertanya lagi Hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang lain yang diwajibkan kepada saya? Kepada kata Rasulullah, la illa an Tidak kecuali kalau mau salat sunnah. Ini menunjukkan bahwasannya salat istikhara itu adalah salat yang sunnah Kemudian kata-kata astaqdiruka. Ini ada dua makna yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Astaqdiruka biqudratik. Kata Ibnu Hajar, "Ai atlubu minka an taj'ala li 'ala dzalika qudratan." Yaitu mohon kepada Engkau ya Allah untuk menjadikan bagiku kemampuan melakukan perbuatan itu. Ini mana yang pertama? Makna yang kedua kata beliau wa yuhtamal an yakuna al-ma'na atlubu minka an taqdirahu li Ya, maksudnya an tuqaddirahu li. Makna yang kedua adalah Daku memohon engkau ya Allah agar perbuatan itu engkau takdirkan kepadaku. Ini dua makna yang disebut oleh Ibn Hajar. Yang pertama adalah agar aku atau ada kita mampu untuk melakukan perbuatan itu dan makna yang kedua adalah agar perbuatan itu atau perkara itu ditakdirkan kepada kita perkara yang paling baik tersebut kemudian kata-kata wa as'aluka min fadlik al-azim dan aku memohon kepada engkau ya Allah keutamaanmu yang agung Kata beliau, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, isyaratun ila anna i'ta' ar-rabb fadlun minhu wa laysa li ahadin 'alayhi lillahi wa wa laysa li ahadin 'alayhi haqqun fi ni'amihi kama huwa madhhab ahli sunnah Ini menunjukkan bahwa pemberian Allah itu sebagai karunia darinya, anugerah darinya. Dan tidak ada seorang pun yang mempunyai yang Allah berkewajiban untuk memberikan kenikmatan kepadanya. Karena semuanya yang Allah berikan kepada kita itu sebagai keutamaan karunia. Bukan timbal balik bagikan seorang hamba dan majikan, bukan. Karena seorang hamba apabila bekerja kepada majikan, maka majikan akan berikan sebagai balasan atau timbal balik terhadap perbuatan si hamba atau si budak tersebut. Tapi madhab ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya itu semuanya karena anugerah karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya seorang hamba masuk surga pun karena anugerah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kurnia Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada hambanya Memang amalan itu termasuk hal termasuk hal yang dapat masukkan kepada surga. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya yang dapat kita masukkan ke dalam surga. Karena jikalau tanpa fadlum Allah keutamaan dari Allah dan karunia-Nya, niscaya tidak akan mungkin untuk masuk surga. Jadi madhab al-sunnah wal jamaah mengatakan bahwa seluruh pemberian Allah itu karena fadlum minhu, kurnia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah bahwasanya balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu karena kebaikan yang dilakukan hambanya artinya harus ada timbal balik antar keduanya. Nauzubillah. Kemudian kedua ya, yang, selanjutnya adalah fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Sungguhnya engkau mampu dan sedangkan aku tak mampu. Engkau tahu sedangkan aku tak tahu. Kata Ibn Hajar, isyaratun ila anna al-ilma wal qudrata lillahi wahdah. وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له Kalimat ini atau hadis ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu, kudrah, kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Jadi segala sesuatu itu semuanya sudah Allah takdirkan. Seorang hamba apa yang seluruh dia lakukan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti seorang hamba kemudian meninggalkan untuk beramal. Harus dan wajib dia untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi seorang, kepada seorang hamba. Kemudian Kata-kata ma'ashi kata beliau Ibnu Hajar annal murada bil ma'ash al hayah. Yang dimaksud dengan ma'ash di sini adalah al hayah, kehidupan. Di sini lihat Rasulullah SAW mengajarkan kita jikalau perbuatan itu baik dalam agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia dan akhirat, baik bagi akibat dari perbuatanku itu. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih besar dari kebaikan agama seseorang dan tidak ada yang lebih besar musib tidak ada musibah yang paling besar kecuali jikalau agama seseorang ditimpa musibah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah wala taj'al musibatana fi dinina jangan kau jadikan musibah itu dalam agama kami Allah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan agama kita ini dari berbagai macam fitnah kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasrifhu anni wasrifni anhu dan palingkanlah aku dari perkara itu ini perkara yang jelek itu dan pering, dan palingkanlah perkara itu dari diriku kata Ibnu Hajar ay hatta la yabqa qalbuhu ba'da sarfil amri anhu muta'alliqan bihi maksudnya setelah dipalingkan perkara itu dari dari dari aku, dari kita, jangan sampai hati kita ini masih tergantung kepada perkara tersebut. Masih condong kepada perkara tersebut. Kemudian kata beliau fihi dalilun li ahli sunnati anna syarra min taqdirillahi 'alal 'abdi لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه walam yahtaj ila bi sarfihi anhu. Hadis ini dalil bagi ahlu sunnah bahwasanya kejelekan itu termasuk takdir Allah pada hambanya. Karena kalau hamba itu yang menciptakan perbuatan jelek itu niscaya dia akan mampu untuk berpaling dari kejelekan tersebut. Tapi ketika Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, Palingkanlah dariku jikalau perbuatan itu jelek. Menunjukkan bahwasannya perbuatan jelek itu merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Tapi yang perlu kita ketahui ya ikhwan. Bahwasannya memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan segala sesuatu itu. Akan tetapi manusia pun mempunyai kemampuan dan kehendak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Barang siapa bagi apa, di antara kalian yang ingin lurus, maka hendaklah berbuat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kehendak itu kepada hamba, menunjukkan bahwasannya hamba itu mempunyai kehendak maka tidak ada alasan bagi mereka yang berbuat maksiat kemudian berhujah dengan takdir bagi mereka tidak ada alasan karena hujah Allah Subhanahu wa taala telah berdiri, telah tegak kepada hamba-hambanya. Di antara hujah-hujah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan jalan yang lurus dan jalan yang salah dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah jelas yang salah, telah jelas yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan dan kehendak untuk menjalani jalan yang benar atau untuk menjalani jalan yang salah. Kita tidak boleh berhujah kepada takdir dalam perbuatan maksiat, tapi kita boleh berhujah dengan takdir dalam musibah-musibah yang menimpa kita. Misalnya kita kehilangan duit, kita katakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita berhujah kepada takdir dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, tapi tidak boleh kalau misalnya kita mencuri atau berzina, kita katakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas haram untuk dilakukan oleh seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan jalan yang lurus dan jalan yang salah. Maka Wajib bagi kita untuk mengambil jalan yang lurus dan meninggalkan jalan yang salah. Tentunya ya, sebagaimana dimisalkan oleh Umar bin Khattab kalau kita melewati jalan yang penuh paku atau penuh duri, tentu kita akan berusaha untuk menghindarkan diri kita dari duri. Itu kita mempunyai kemampuan Demikian pula dalam menjalani sirat al-mustaqim itu pasti akan pintu ada akan ada pintu-pintu kejelekan dan di setiap pintu itu ada penyerunya menuju kemaksiatan. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan, kejelekan dan berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "Wa fil hadis syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa ta'limuhum jami'a ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum." Dalam hadis ini menunjukkan akan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan ajaran beliau kepada umatnya tentang seluruh apa yang bermanfaat dalam bagi agama dan dunia mereka. Lihat Rasulullah SAW sangat sayang pada hambanya. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya akan kebaikan, Tidaklah ada suatu kebaikan pun kecuali Rasulullah telah ajarkan. Dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali Rasulullah SAW telah terangkan. Karena sangat sayang kepada umatnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan permisalan antara beliau dan umatnya dalam sebuah hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata beliau, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farash waqa'na fiha." وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي Permisalanku dan permisalan kalian itu seperti permisalan seorang laki-laki yang menyalakan api. Kemudian binatang-binatang kecil pun, laron-laron pun jatuh ke dalamnya dan laki-laki itu berusaha untuk menyelamatkan binatang tersebut dari api. Kata beliau, "Wa ana akhudhu bi akhidun bihajuzikum." Saya berusaha untuk memegang pakaian kalian agar kalian tidak jatuh ke dalam api neraka.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 SAW sudah terangkan seluruh kebaikan, sudah terangkan seluruh kejelekan, agar kita jauhi kejelekan itu dan kita lakukan kebaikan itu semampu kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan dan diberikan kepada kita kekuatan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا tinabah Ya Allah perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar yang hak itu hak dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk melakukannya ya Allah dan perlihatkanlah kepadaku yang jelek yang salah itu salah dan berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk meninggalkannya karena pengetahuan seseorang terhadap kejelekan dan kebaikan itu tidak cukup jika Allah tidak berikan taufik kepada seseorang, tidak berikan kekuatan kepada seseorang untuk meninggalkan atau mengerjakan kebaikan, untuk meninggalkan kejelekan atau mengerjakan kebaikan. Kemudian kata beliau, وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu mampu. Tidak tidak dikatakan mampu. Nah, maksudnya bahwasanya seorang hamba itu tidak dikatakan mampu kecuali kalau dia berbuat. Bukan sebelum berbuat, kata beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu tidak dikatakan mampu kecuali dia berbuat. Bukan dia malah ajis, lemah untuk berbuat. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Ibn Hajar واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ini hubungannya dengan usul fikih. Dan diambil dari dalil ini, dari hadis ini, bahwa perintah untuk mengerjakan sesuatu itu bukan larangan untuk meninggalkan kebalikan itu. Ini sebetulnya masuk dalam masalah-masalah usul fikih. Ini tiga faidah yang disebutkan oleh Imam al hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bar Nah, faidah daripada hadis ini karena hadis ini begitu agung kemudian beliau al hafiz Ibnu Hajar mengatakan jikalau seseorang itu sudah beristikharah minta minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dia lakukan Beliau menyebutkan dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar yaf'alu ba'da al-istikharati ma yansharihu bihi sadru yaitu melakukan apa yang disukai atau yang menjadi lapang dadanya kepada perbuatan tersebut. Kemudian berdalil dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. "Idza hamamta bi amrin fastakhir rabbak sab'an, thumma anzur ila alladhi yasbiqu fi qalbik fa innal khaira fihi." Apabila kamu menginginkan suatu perkara, maka minta pilih mintalah pada Allah pilihan tujuh kali. Kemudian lihatlah apa yang menjadi tenang hatimu dengannya. Kemudian maka itulah kebaikan. Tapi hadis ini dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar lakin sanaduhu wahin jidda. Tapi sanadnya sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Ibnu Abdul Salam, Al-Izz Ibnu Abdul Salam. Yaf'alu mattafaqa atau mattufiq. Yaitu dia melakukan apa yang dia inginkan yang dia kuat ke, ke, keinginannya pada salah satu perkara sebelum meminta tadi. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud di akhir hadis itu mengatakan thumma ya'zim. Kemudian hendaklah dia berazam untuk melakukan perbuatan tersebut. Makanya dikatakan Ibnu Hajar wal mu'tamad أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى هو هوى قوية قبل الاستخارة dan yang diambil Yaitu jangan hendaklah dia tidak berbuat apa yang hatinya merasa lapang dengannya. Akan tetapi hendaklah dia berbuat apa yang sudah merupakan azam bagi dirinya uh, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Ibnu Mas'ud tersebut dan juga dalam hadis yang lain dari Abi, Sa'id Al-Khudri wala haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di sini saya ingin memperingatkan sebagian kaum muslimin ada setelah dia beristikharah menunggu mimpi. Katanya kalau belum mimpinya datang belum dikabulkan. Padahal pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap istikharah seseorang bukan cuma dengan mimpi. Jangan sampai dia kemudian berpegang pada mimpi, karena mimpi bukan hujah. Bisa jadi syaitan yang berusaha untuk menggoda dia dari perbuatan kebaikan agar dia menjauhi kebaikan. Bisa jadi itu adalah syaitan yang datang dalam mimpi. Akan tapi salah satu bentuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipermudah semuanya. Dipermudah uh, dipermudah perkara yang dia ingin lakukan tersebut. Maka janganlah seseorang tertipu dengan mimpi-mimpi yang tidak-tidak. Terkadang dia ingin berbuat baik. Kemudian dia istighfar pada Allah datang dalam mimpinya. Seseorang jangan berbuat pada perbuatan tersebut perbuatan baik. Tidak boleh kita mengambil mimpi tersebut karena jelas mimpi tersebut mungkin dari syaitan. Tapi jikalau kita dalam perbuatan tersebut yang kita minta istikharah pada Allah Subhanahu wa taala ternyata dimudahkan segalanya ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan mengabulkan doa kita tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dari kajian ini kita bisa mengambil beberapa inti yang bisa kita ada ambil dari pelajaran yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, pentingnya bermusyawarah. Akan tetapi musyawarah itu ya maksudnya orang yang diajak musyawarah itu haruslah orang-orang yang benar-benar alim, orang-orang yang benar-benar bertakwa, mempunyai amanah di dalam agama. Kemudian musyawarah itu ditujukan untuk mencari yang hak bukan menuruti suara terbanyak. Karena suara terbanyak itu bisa jadi di atas salah. Tapi di dalam musyawarah itu adalah mana mereka yang benar-benar paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah itulah yang kita ambil. Kemudian yang kedua pentingnya kita Istighfar meminta kepada Allah untuk memilihkan kepada kita perkara yang paling baik bagi agama kita, bagi dunia kita, dan bagi akibat dari perbuatan itu, bagi diri kita. Dan ini menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau pun mengajarkan kepada umatnya apabila hendak apabila hendak berbuat suatu perkara hendaklah dia sholat dua rakaat dan berdoa dengan doa tersebut. Mungkin ini yang bisa kita ambil dan inti dari pembicaraan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, menambahkan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita. Karena pengetahuan saja tidak cukup, tapi butuh kepada amalan. Berapa banyak orang yang tahu tentang ilmu agama, berapa banyak ilmu, orang yang tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan taufik, tidak diberikan kekuatan untuk melakukan, untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui.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 Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam dengan tema pentingnya musyawarah dan istikharah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita ambil hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Qur'an, hubungi Lembaga Dakwah dan Taklim Jakarta, telepon 021 831 2566.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 ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما آبائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أموالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ۖ ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين